Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Nah, barakallahu fikum pembahasan yang seru yang kebanyakan ahli bid'ah dalal juga menyelisihinya tidak terlepas dari kelompok sesat yang dikenal dengan Jahmiyah, Mu'tazilah atau yang lainnya. Namun ahli sunnah wal jamaah senantiasa kokoh dan menang dan unggul beserta dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti bisa dilihat oleh orang-orang mukminin. Nah, Allah Subhanahu wa taala dilihat di dua tempat. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. urusat al qiyamah di barang mahsyar hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua di mana? Di surga. Nah, barakallahu fikum. Qala al mualifu asabahullah ru'yatullahi azza wa jalla melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lewati dalilnya. Cuman kesimpulannya, suatu ketika segenap para sahabat berkumpul, nah barakallahu fikum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita nanti hari kiamat melihat Rabb kita? Rasulullah mengatakan, "Hal tudammuna fi ru'yatis syams laysa duna ashab?" sahabqal La ya Rasulullah. "Hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatal badr qalu la ya Rasulullah innakum satarawna kadzalik. Nah, artinya apa? Apakah kalian berdesak-desakan merasa naam antri atau membahayakan kalian ketika melihat matahari yang dibawanya enggak ada awan? Mereka mengatakan, "Tidaklah ya Rasulullah." Yang berikutnya, apakah kalian juga antri berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama? Kata mereka, "Tidak ya, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innakum satarawna kadzalik." innakum kata kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah taala seperti kalian melihat bulan purnama tadi. Ini apa maksudnya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama, bukan Allah taala seperti bulan purnama. Jangan keliru ya cara melihatnya. Antum ketika melihat bulan purnama, antum tahu bulan purnama tanggal berapa? 15 ya. Itu antum perhatikan baik-baik. Antum ketika melihat bulan bulan purnama antri enggak? Kesalahan enggak? Nah itu nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak antri dan tidak berdesak Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kiamat. Di surga nanti para fikum, Allah Subhanahu wa taala juga akan apa? menampakkan dilihat oleh kaum ini. Nah, mereka di surga nanti para penduduk surga, mereka datang di yang dikenal dengan apa? Aswaqul Jannah, pasar-pasar surga. Di sana nanti Masya Allah, nah para fikum orang-orang Nah, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, yang laki-laki tambah ganteng, yang laki-laki tambah apa? Tambah ganteng. Yang perempuan pun tambah cantik setelah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan pertama surga. Kenikmatan berikutnya adalah apa? Melihat wajah Allah taala. Ada kenikmatan lagi, ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Nasallaha azza wa jalla an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah taala semoga kita termasuk mereka, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa di azab. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Abdullah Abu Bakar ya, afan ya. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah Abdullah wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan al badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di hadapan makhluknya secara terang-terangan sebagaimana bulan purnama tidak tersembunyi dan Rabbmu lebih jelas lagi. Apa maksudnya? Bulan purnama itu bisa dikatakan enggak sembunyi. Nah, barakallahu fikum dan Allah Subhanahu wa taala akan lebih jelas lagi. Maksudnya ketika kalian melihat bulan purnama tidak berdesak-desakan, enggak antri. Itu ketika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Paham itu ya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, itu kaidah tadi ya. Tidak apa? tidak bulan itu seperti Allah Subhanahu wa taala atau bukan bulan itu sepertinya Allah Subhanahu wa taala, tapi cara melihatnya. Mahfum insyaallah? Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, asyarah tamhidun. Tamhid itu mukaddimah artinya pembukaan. Hadhihi mas'alatu ru'yatillahi jalla wa ala. Ini adalah permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Halil khalqu yarawnallaha aw la yarawna? Perhatikan baik-baik. Apakah makhluk itu nanti melihat Allah taala atau tidak melihatnya? Al-Jahmiyah tuh wal mu'tazilat wal mu'tazilatu mu'tazilah sama jahmiyah ini barakallahu fikum jahmiyah dan mu'tazilah dua kelompok ini mesti ada terus Allah musta'an kelompok sesat padahal ya jadi disebutkan oleh para ulama nah barakallahu fikum tidak ada satu kelompok sesat pun melainkan ada pengikutnya satu kelompok sesat mana saja ada kelompok sesat pasti pengikutnya ada walaupun satu atau dua yang jelas-jelas mengaku nabi palsu aja ada pengikutnya enggak padahal nabi palsu Allah musta'an. Eh, perempuan lagi yang ngaku itu. Orang Indonesia lagi. Allah musta'an itu pun pengikutnya ada. Allah musta'an. Jadi yang namanya ahlul batil barakallahu fikum di mana saja tumbuh pasti pengikutnya ada. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Jahmiyah sudah ma'ruf, hanya mengulang lagi. Jahmiyah siapa pemimpinnya? Jam Sofwan mengambil ilmu dari siapa? Ja'far Dirham mengambil ilmu dari siapa? Nampaknya bersamaan. Mengambil ilmu dari siapa? Naam, Paulut ibn Ukhti Labid ibn Al-Asam Al-Yahud yang dia pun juga mengambil dari orang Yahud Yaman. Allahumma sa'ad. Naam. Kita lihat berikutnya. Kulluhum yanfa'una ru'yah. Mereka semuanya dengan ru'yah. Mu'tazilah juga meniadakan ru'yah. Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Mu'tazilah. Siapa pemimpinnya Mu'tazilah? Siapa? Halo mana Allah. Asfar insyaallah. Siapa pemimpin Mu'tazila? Eh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili pandai bicara, pandai ngomong, pandai mengatur kata-kata, banyak orang tertipu dengannya, tapi satu di antaranya kekurangannya tidak bisa mengucapkan huruf apa? Anas? Tidak bisa mengucapkan huruf apa? Roh Ewa, coba antum. Nah, Mu'tazilah ini pemimpinnya Wasil bin enggak bisa mengucapkan huruf ra. Allah musta'an. Itu bisa dilihat dalam terjemahnya ya. Wasil bin al-Mu'tazili enggak bisa mengucapkan huruf ra. Kisahnya sudah berkali-kali kami sebutkan, enggak perlu lagi diulang di sini. Hanya saja yang penting antum masih paham dan tahu siapa pemimpin Mu'tazilah tersebut. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Kulluhum yanfa'una ru'yah. Mereka semuanya meniadakan ru'yah wa yaqulun dan mereka mengatakan innallaha la yura. Sesungguhnya Allah Taala tidak bisa dilihat katanya. Allah musta'an. Li'anna ru'yata lil atsam, karena yang namanya melihat itu melihat atsam, body, badannya. Kalau kalian mengatakan Allah Taala bisa dilihat, berarti Allah Taala punya badan. Betul-betulnya ke situ. Allah musta'an. Allah musta'an. Bahaya. Wa yaqulun, mereka mengatakan Allahu khairu jismin. Allah Taala itu enggak punya badan, enggak punya jasad, enggak punya jism. Allah musta'an. Fa Allah Ta'ala enggak bisa dilihat katanya. Fayan royah ruyah batatan fid dunya fil akhirah. Nas'alullah al-afiyah kata beliau. Mereka beranggapan bahwasanya apa? Allah Ta'ala enggak bisa dilihat menia dengan ru'yah secara total selama-lamanya. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Muncullah kelompok yang bergaya. Kelompok apa? Sufiyah. Kalian tuh keliru wahai Jahmiyah Mu'tazilah. Bahkan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Allah musta'an. Sufiyah yang akidahnya apa tadi? Al-Ittihadiyah wal nam wal hululiyah. Nah, mereka mengatakan Allah Taala bisa dilihat di dunia. Kenapa? Ittihadiyah itu menyatu dengan makhluk. Hululiyah itu apa? Berada di dalam makhluk. Jadi antum lihat apa saja yang ada itu ya Allah gitu loh. Bahkan yang dari kalangan sufiyah itu sendiri yang punya keyakinan ittihadiyah dan hululiyah tadi ada di antara mereka yang mengatakan mafil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Dia sendiri mengaku apa? Allah. Siapa itu? Ibnu Ibnu Arabi. Nah, barakallahu fikum Ibnu Arabi. Di sana ada nama yang namanya hampir mirip atau sama, tapi bedanya ada al. Itu bukan apa? Bukan yang kafir zindik itu bukan, yaitu eh? apa? Ewa Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Paham ya? Satunya Ibnu Arabi, ini Ibnu Arabi yang zindiq kafir tadi Ibnu Arabi Maha masya insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi mereka itu ekstrim. Allah Taala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ayo Allah musta'an. Wa hunaka qaumun yaqulun innallaha yura fid dunya fil akhirah ini tadi. Wa hadha qawlu ba'd sufiyah. Ini ucapan sebagian sufinya. Ini baru kita sebutin kelompok sesatnya. Ada Adapun kelompok yang benar ada kelompok ahli sunnati wal jamaah, madhabul hak madhab yang benar yang di kuatkan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah yaitu madhab ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dua tempat di mana dan di mana di hari kiamat dan surga kalau ingin melihat tentang keindahan surga barakallahu fikum enggak usah jauh-jauh di antaranya kitab yang sangat indah dan sangat bagus adalah kitab karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Hadil Arwah ila Biladil Afrah bagus sekali itu Antum baca sekali buka itu aja, kalau bisa baca dan merenungi, subhanallah. Rasanya pengen segera ke sana. Namun kita sekarang masih dunia dan kita senantiasa berdoa nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dimasukkan nam masuk dalam orang-orang penduduk surga. Walhamdulillah rabbil alamin.